رضي الله عنكم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك ذلك أي هذا الكتاب الذي يقرأ محمد لا ريب شك فيه أنه من عند الله وجملة ما فيه خبر مبتدأ ذلك والإشارة به للتأذن هدى خبر ثان أي هاد للمتقين الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقاء بذلك النار بركة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ذلك الكتاب ذلك أي هذا sebenarnya dalika itu isim isyarah huh? Isim isyarah untuk yang jauh. Tapi lil ba'id ya, tapi ini artinya hada. Untuk isim isim isyarah lil qarib. Dalika itu tapi diartikan ini. Kenapa? Karena jika seseorang mengagungkan satu hal maka isyarahnya pakai dalik bukan pakai hada. Sama dengan Allah itu agrab ilal insan min hablil warid ya. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi tapi kalau manggil kalau kepada manusia menyatakan ya ayuhan nas ya ladina amanu dengan panggilan jauh seperti orang e, memanggil orang dari jauh ya fulan ya fulan padahal Allah itu agrab agrabu ilaikum min hablil warid nah, itu karena sifat untuk tanzihillah subhanahu wa ta'ala mencucikan Allah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala demikian juga dalika itu kitab padahal kitab ya ini maksudnya kenapa untuk mengagungkan itu Al-Quran ya? kadang-kadang orang saking takdirnya nih gambarnya seperti saya nih dengan kitab ini ini kitab ini biasa itu itu kitab bagus Hah? itu kitab bagus padahal ada di sini Hah? cuma ngasih isyaratnya seperti jauh Hah? seperti jauh meniko ya meniko nah. Itu karena lit ta'zim. Ya, itu karena lit ta'zim. Mungkin bahasa Jawa juga begitu ya. Bahasa Jawa juga begitu. Alkitab yang dimaksud Alkitab di sini bukan Bible. Ya. Alkitab dimaksudnya adalah Al-Qur'an. Dalikal kitab itu kitab alladzi yaqra'uhu Muhammad yang membacanya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Adapun kitab yang lainnya sekarang selain Al-Qur'an maka banyak keraguan tambahan di situ. Karena tidak bisa kita bedakan mana yang asli, mana yang tambahan. Yuharrifunal kalima am mawadhi'ihi. Mereka merubah-rubah kalimat-kalimat daripada Taurat atau Injil daripada tempatnya, dibalak walik begitu. Bukan hanya begitu, malah ada tambahan daripada pribadi. Bukan diwalak-walik tapi dibak tambahan pribadi Fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Eh, mereka mencatat kemudian menyatakan ini wahyu dari Allah padahal karangan mereka sendiri. Eh? Itu kitab Al-Qur'an. Ini kitab Al-Qur'an yang dibaca oleh Sayyidina Muhammad itu yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam la raiba la syakka tidak ada keraguan fihi di dalamnya itu Alkitab. Annahu min indillah sesungguhnya semua yang ada dari Allah. Tidak ada tambahan dari siapapun. Tidak ada tambahan dari nabi atau yang lainnya. Semuanya dari Allah. Wa jumlatun nafi, jumlah dari bernafi jadi khabar mubtada'uhu mubtada'nya adalah dalika dalika khabar la raiba fihi jadi khabar mubtada' wal isyarah bihi di lita'zim isyarah dengan dalika itu karena pengagungan tadi sudah dibahas la syaka diartikan di sini apa la eh, la raiba diartikan apa la syaka tidak ada keraguan pasti hukumnya dari Allah ada lagi menyatakan at-tuhmah, tidak ada yang perlu ya sama. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan begitu. Hah? Tuhmah. Hah? Curiga, tidak ada yang perlu dicurigai lagi. Ini jangan-jangan ada tambahan. enggak nah, ada. Ada lagi di mana al-ghalaq wal ittirab, tidak ada yang perlu tidak ada di dalamnya al-ittirab, al-galak. Eh? Kebimbangan betul. Kebimbangan. eh? Semuanya tidak ada dalam Al-Qur'an. Dan itu bukan sarara, bukan eh, kemampuan daripada manusia untuk bisa Eh, membuat itu Al-Qur'an malah tantangan dari Allah ya. Kalau nijtama'atil insu wal jinnu ala ya'tu mithli hadzal Qur'an la ya'tuna mithlihi. Manusia dan jin kalau semuanya duduk bersepakat untuk membuat ini seperti Al-Qur'an sebanding Al-Qur'an enggak bisa. Ngawur semuanya walaupun Ahmadiyah itu membuat ada tadkiro ya enggak bisa ngawur. Membandingi Al-Qur'an enggak bisa. kitab-kitab yang lainnya yang dianggap suci dari itu nggak bisa banding Al-Quran ya bahasanya, ya sopan santunnya, ya isinya, ya ilmiahnya, semuanya nggak akan bisa hukumnya paling adil paling tepat walaupun keputusan DPR MPR hukumnya lain nggak bisa kitab undang-undang itu dengan Al-Quran nggak bisa lah ya tuh Nabi Trihi gak akan bisa akhirnya tafsirnya si Zizi Hah? akhirnya mengundang protes sana protes ini tapi kalau dengan Al-Quran semuanya akan teratasi Ah, timbul satu masalah ada di sini. Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Lah orang kafir meragukan. Katanya la raiba fihi la syakka fihi, enggak ada keraguan. Lah orang kafir meragukan dan tentang kebenaran Al-Qur'an. Hmm? Orang munafik juga demikian enggak percaya dengan Al-Qur'an. Gimana? Dikatakan la raiba fihi liman ad'ana wa agama bil al-burhan. Liman ta'ammala. Tidak ada keraguan isinya Al-Qur'an itu. Pasti yakin daripada Allah, sekalipun orang kafir, tapi bagi yang mempelajari. Bagi yang betul-betul meneliti, merenungi, memahami nggak ada keraguan bagi yang goblok-goblok bagi yang bodoh-bodoh ya layok tadubihi ini nggak dihitung ada apa komentarnya orang bodoh dihitung bagi orang yang mengerti yang meneliti pasti yakin nggak mungkin daripada makhluk karena itu berapa orang yang pandai-pandai pakar-pakar itu ketika mereka tadi itu mempelajari Al-Quran, dia masuk Islam. Dia yakin tidak mungkin ini adalah karangan manusia. Tidak mungkin ini adalah buatan manusia. Subhanallah. Hah? La raiba fi. Ada lagi yang menyatakan la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Aila yang bagi ayurta bafi fi. Enggak sepatutnya diragukan lagi sudah. Enggak sepatutnya lagi kalau ada orang yang meragukan ini lampu hidup apa enggak. Ini enggak patut, ini buta pasti. Hah? Kalau ada orang yang melihat saya sekarang ini hidup apa mati ini Ustaz Taufik? Ini tidak patut lagi diragukan hidup. Gitu. Al-Quran ini tidak sepatutnya untuk diragukan sudah. Tidak patut lagi diragukan hidup. Gitu. Al-Quran ini tidak sepatutnya untuk diragukan sudah. Karena pasti benar gitu loh. Inti pernah nggak ngeragukan ibu kamu? Ini ibu walidati apa bukan ya? Hah? Nggak sepatutnya untuk diragukan ya. Nggak sepatutnya untuk diragukan. Kalau ada masih meragukan, nggak waras gitu aja. Itu orang bodoh, laika kalan abalhum abal. Ini binatang ini. Atau lebih jelek daripada binatang. Binatang Layu tadubih. Ini bukan manusia yang berakal kalau ada meragukan Al-Qur'an lagi. Kalau diartikan yang kedua ini nafi bimakna nahi. Nafi bimakna nahi. Jangan ada meragukan Al-Qur'an gitu. Jangan ada meragukan Al-Qur'an. ada lagi yang mengartikan la raiba fihi tidak ada keraguan bagi orang ber, orang beriman. Tidak ada keraguan bagi orang beri beriman. Adapun orang orang khusus berarti adapun orang-orang yang kafir ya nggak dihitung sudah karena memang sudah dia dimurkai oleh Allah, dijauhkan daripada kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalikal kitab la raiba fi. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin jadi khabar tani. Khabar awal la raiba fi. Hudan jadi khabar ta tani. Ai hadin. Hudan bimana hadin isim fa'il. Sebagai pemberi petunjuk. Sebagai pemberi petunjuk petunjuk. Ada lagi yang menyatakan duhudan. Quran itu adalah memiliki petunjuk. Lil muttaqin bagi orang-orang yang bertak bertakwa. Lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Quran itu akan memberikan hidayah petunjuk bagi orang-orang yang bertak bertakwa. Jadi bukan semua orang bisa mendapatkan petunjuk dalam Al-Quran. Orang munafik nggak bisa. Orang kafir nggak bisa. Tapi orang yang bertakwa tadi itu yang menjadikan Al-Quran sebagai hudan. sebagai pemberi petun, petunjuk. Atau Al-Muttaquna humul muhtadun. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengikuti petun, petunjuk. Mengikuti petunjuk yaitu mengikuti Al-Qur'an. -Qur, Al Al-muttaquna humul muhtadun. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengikuti petun, petunjuk. Artinya mengikuti Al-Qur'an. -Qur, Al Gimana ya orang kalau nurut Al-Qur'an? Ya takwa itu sudah. Hah? Ya takwa itu. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan atqan nas. Manusia yang paling bertakwa. Sebagian ahli tafsir menyatakan inna akramakum indallahi atqakum yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Siapa yang bisa dipastikan di antara kita yang paling bertakwa? Ada yang tahu? Ada. dunia ini siapa yang paling bertakwa? sekarang ini nggak ada yang tahu tapi dipastikan Nabi yang paling bertakwa untuk selama-lamanya karena itu dikatakan yang paling mulia adalah yang paling takwa yang paling mulia adalah Nabi Muhammad akramun nas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi menyatakan apa ama inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah aku adalah yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ya wajib dia gini. Kalau ada meragukan mungkin bukan nabi yang bertakwa, itu kafir sudah. Nabi adalah atqonas Karena itu sebagian ahli tafsir menyatakan akramakum indallahi atqakum ai sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Dan Siti Aisyah mensifatkan Nabi yang dikatakan paling bertakwa ditanya gimana sih perangainya beliau bentuk beliau ini perangainya akhlak beliau itu kalau diglobalkan itu gimana Gak usah diperinci dah karena khulugul Quran ya Quran itu sudah Quran itu yang dilakukan oleh Nabi bentukannya adalah menjadi atkonas itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-muttaqun, al-muttaqin as sairin ila taqwa, orang yang menjadi bertakwa kepada Allah. Bimtithalil awamir. Orang itu bisa menjadi takwa dengan cara dengan sebab mematuhi perintah-perintah wastina bin nawahi dan meninggalkan larangan-larangan. Ini yang secara bohir maupun bah batin. Ada perintah bohir, sholat, zakat, puasa. Ada perintah batin, ikhlas, tawadu, dan seterusnya. Ada larangan bohir, minum homer, zina, berjudi. Ada larangan batin, sombong, meremehkan orang lain. Meninggalkan yang bohir maupun bah, batin. Tapi yang membuat dia tadi meninggalkan eh, meninggalkan larangan bohir batin atau patuh dengan perintah bohir batin adalah karena khosyah wal haibah. Karena takut kepada Allah. Karena ta'zim mengagungkan Allah. Allah. Uh, dia sholat tapi karena takut sama atasan ini bukan mutakin. Dia puasa karena takut tercemar namanya kalau nggak puasa. Ini bukan mutakin karena baitnya yang mendorong dia melakukan itu adalah bukan karena takut atau mengagungkan Allah. Meninggalkan segala larangan dan melaksanakan perintah itu adalah makna daripada tapi baitnya yang membuat dia melakukan itu adalah karena ta'zim, haibah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di, diartikan muttaqin itu dari ittaqa yattaqi ittiqaan, melindungi diri. Al-muttaqin orang yang melindungi diri. Kenapa dikatakan melindungi diri? Litiqaihi minan nar karena melindungi diri mereka daripada siksa neraka. Orang kalau kepingin selamat dari neraka, melindungi dirinya dari neraka, yaitu dengan cara takwa. Kalau anda misalnya kepingin selamat daripada setrum, babonani patenono. Bagian sininya matikan, kan gitu. Kalau anda kepingin selamat daripada kebakaran, ya matikan nabinya, siram. Kalau anda kepingin selamat dari neraka bukan disiram, hmm? bukan lari karena nggak bisa lari. Dengan apa? Takwa Allah, takwa kepada Allah. Satu-satunya cara. Hah? Karena itu al-muttaqin itu orang yang menghindarkan diri, melindungi diri daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Hah? Ini takwa bagi orang yang khusus khawas. Bagi orang yang umum, takwa artinya meninggalkan syirik, meninggalkan kufur. Kalau diartikan yang umum, hudan lil muttaqin sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa yaitu yang bukan kafir. Yang bukan Kafir. Tapi ada lagi khawasil khawas ini. Hudan lil muttaqin sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa yaitu yang dia yattaqi amma yushghil an rabbih. Dia melindungi dirinya daripada segala yang menyibukkan diri daripada Tuhannya. Hmm? Karena itu di antara mereka Sampai omongannya itu luar biasa. Oh, lau khatarat li fi siwaka iradatun ala khatiri yauman hakamtu biriddati bilang. Kalau seandainya ada yang terlintas dalam hatiku selainmu ya Allah. Huh? Maka aku hukumi diriku sudah keluar dari Islam. Enggak mau sudah mikir selain Allah. Al-Muttaqin untuk orang-orang seperti gini adalah tidak meninggalkan selain Allah. Tidak ada satu senti pun, satu mili senti pun di hatinya untuk selain Allah. Full. Khusus untuk Allah. Hmm, Al-Muttaqin. Quran ini memberikan petunjuk pada orang yang muslim secara umum memberikan petunjuk kepada orang yang meninggalkan maksiat dan patuh kepada Allah secara khusus dan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang sudah larut dalam cinta kepada Allah secara eksklusif. Hudan lil muttaqin. Jadi orang umum bisa pakai ini sandarnya, orang khusus juga bisa, orang yang top juga hudan lil muttaqin Al-Qur'an masuk dalam semuanya. Jadi bisa difungsikan kepada semuanya. Kon dadi wong biasa iso, jadi orang istimewa bisa, jadi orang ngetop pakai Al-Qur'an juga bisa. Ini enggak bisa dilaksanakan zaman sekarang. Berarti bukan termasuk tiga golongan ini. Ini tidak bisa sekarang diterapkan ada di sekarang. Tidak bisa diikuti itu Al-Quran ajaran sekarang. La dia umum wala khusus wala khawasul khusus. Berarti bisa kafir ini orang. Hati-hati. Nah, jadi masuk kepada semua golongan itu Al-Qur'anul Karim. Wallahu alam. Ada yang perlu dibahas? Wallah. Mohon dijelaskan yang Ya, orang sudah larut dengan Allah ya. Bilang kullu ma khalallaha batilu bilang dia selain Allah udah nggak perlu lagi sih akan-akan kalau bahasa sekarang selain Allah udahlah. Bagi kalau sudah dibandingkan dengan Allah segala sesuatu itu adalah di, seperti tidak ada. Nah, seperti tidak ada. Kalau misalnya lautan setetes air ya ada setetes air. Tapi dengan lautan ya tidak ada apa-apanya. Dan makhluk dibandingkan dengan Allah, alam semesta kecil. nggak ada apa-apanya. nggak ada apa-apanya. Hmm? sapi banyak bulunya satu bulu sapi nggak ada apa-apanya tidak kurang daripada bulunya sapi ini semuanya seakan-akan begitu nah, kalau dibandingkan dengan Allah tidak kelihatan semua keagungan siapapun nggak kelihatan kalau dibandingkan dengan keagungan Allah kemuliaan apapun tidak akan kelihatan kalau dibandingkan dengan kemuliaan Allah karena dikatakan makhalallah batilu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Allah Taala karena itu kita ketika akan menghadap kepada Allah mau sholat yang kita bacaan apa? Allahu Akbar kalimat Allahu Akbar Allah yang maha besar ini bukan kalimat yang remeh artikan artinya udahlah apa yang kamu anggap kabir besar semuanya apa saja yang kamu anggap besar maka akan kecil ketika kamu menghadap kepada Allah kalau sudah ketemu dengan presiden Ya RT itu nggak kelihatan pangkatnya sudah. Hah? RT nggak kelihatan pangkatnya. Udah ketemu dengan presidennya kok. Gambarannya tidak payu wis gitu loh. Wis jangan ribut kamu itu menghormati RT kalau sudah datang presiden itu, ketemu sama presiden, fokuskan sama presiden presiden. Lah kalau sudah menghadap kepada Allah, jangan ribut dunia, jangan ribut keluarga, jangan ribut yang lainnya, kecil semuanya. Allahu Akbar. Allah sudah. Fokuskan yang ada di sana. Eh, itu bukan hanya di sholat mereka. Di setiap keadaannya Allahu Akbar. Larut sudah dengan takdim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ada yang lain? Subhanallah. Dalikal kitab. Dalika ista'adzim istigatan al Alkitab. Kitab mana? Belum, ada kitab kan pada saat itu. Ah. Dalikal kitab la raiba fi. Al-Qur'an itu sudah ada sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. Karena itu ada menyatakan dalikal kitab yang di lauhil mahfud. Huh? Yang ada di lauhil mahfud. Ada lagi menyatakan dalikal kitab alladhi yaqra'uhu Muhammad yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang menyatakan bahwa itu Al-Qur'an inna alaina jam'ahu wa qur'ana udah ditaruh di, di dikumpulkan oleh oleh Allah di hatinya Nabi. Jadi ibarat turunnya wahyu itu direview lagi. Pengulangan aja. Karena sudah di, ada di hatinya Nabi. Artinya Nabi tadi itu dibacakan oleh Jibril langsung nyantol karena sudah dikumpulkan. Tinggal dicetak tok, sudah di file gitu. Tinggal dikeluarkan aja. Jadi bukan berarti Nabi Muhammad tadi itu mendapatkan daripada Jibril dari itu baru menghafal baru mengerti udah ada cuma belum dikeluarkan di sudah ada begitu sudah ditaruh ada di hati Nabi SAW inna alaina qur'anu qur'a inna, inna alaina jam'ahu wa qur'a nah wala ta'jal bil qur'ani min qabli ayyughdha ilaika wahyu la tuharrik bi lisanaka li ta'jabal li ta'jala Inna alaina jam'ahu wa qur'an. Nah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jadi ketika eh, Jibril tadi itu membawa wahyu, Nabi langsung ikuti. Maka ditegur oleh Allah, "La tuharij bihi lisanak litajal lebih. Jangan kamu gerakkan lisan kamu untuk kamu mendahului Jibril. Enggak usah khawatir nanti lupa. Enggak ada enggak usah khawatir nanti kamu akan bingung. Inna alaina jam'ahu Qur'ana. Sudah aku kumpulkan ada di e, Ibu Muhammad itu Al-Qur'an dan untuk bacaannya sekali. Fa idza qara'nahu kalau sudah dibaca oleh Jibril baru fattabi' Qur'ana, ikuti bacaan seperti itu. Paham ya? Hmm. Nah, lain. Jadi sebetulnya siapa yang akan mampu membaca kalamullah ini siapa yang akan mampu? Enggak ada yang mampu sebenarnya. Digambarkan dalam Al-Qur'an bahwa anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Enggak akan mampu manusia ini. Manusia yang lemah, gunung enggak mampu, semuanya enggak akan mampu. Tapi kenapa kok bisa kita baca Al-Quran enteng? Padahal kalamullah ini. Gak semua orang akan bisa. Sekarang mau tanya. Yang ketemu sama presiden gak semua orang. Yang dapat surat daripada presiden gak semua orang. Lah kok ini bisa dibaca oleh semua orang? Walakat yassarna al-Quran bilisanik. Aku gampangkan Al-Quran dengan melalui lisan kamu, Muhammad. Ada menyatakan dengan bahasanya kamu. Subhanallah. Kalau dengan lisannya Nabi Muhammad, karena wasilahnya Nabi Muhammad. Kalau dengan bahasanya Nabi Muhammad, memang bahasa Al-Quran ini, Subhanallah, akan bisa dipahami oleh orang yang nggak mengerti bahasa itu juga. Akan bisa membaca. Aneh enggak? Kamu bisa nggak baca bahasa Inggris tanpa mengerti bahasa Inggris? Nggak akan bisa. Sepik, sepeak gitu bacanya nanti. Student, student studi net nggak akan bisa kamu harus ngerti dulu bahasa Cina harus ngerti dulu tapi kamu bisa membaca Al-Quran fase bahasa itu Al-Quran bahasanya Nabi Muhammad Alaihi Wasallam sekalipun nggak ngerti isinya la raiba fi hudal mutakin apa artinya embo nggak ngerti cari ayo bahasa yang bisa kamu baca Hah? Bahasa yang kamu baca tanpa mengerti isinya. Cari. Pasti salah kamu. Tapi Al-Quran, fasih bacanya. Luar biasa. Tidak ngerti bisa baca. Walakat yasan Al-Quran. belisianik subhanallah. Hah? Nah, ada yang lain. Nifih.